Malam pertama di tempat yang gelap, di tempat yang tak pernah diimpikan oleh orang, tapi kita tetap melewati dan merasakannya perlahan-lahan cacing tanah, ular-ulat kala jengking akan menggerogoti kulit yang selama ini dimandikan, selama ini dipakaikan sampo yang mahal, selama ini dioleskan pelembab yang lembut, tapi ternyata sebelum ruh keluar jasad, setelah keluar dia hanya akan menjadi santapan cacing tanah hancur berkeping hari demi hari yang pertama kali membusuk adalah mata karena dia berisi cairan cairan ini mengering busuk dan berlobang lalu kemudian usus sebulan di dalam tanah mulai dia menggelembung masuk angin dan dia meletus pecah cacing-cacing tanah mulai datang menggerogoti memakan habis lemak tulang kulit bulu, sumsum, -sum, darah, jantung, empedu, limpa, buah pinggang. Habis semuanya. Tinggal tulang-tulang yang memutih. Dimakan oleh tanah. Ditelan oleh masa. Sampai akhirnya Asi bin Wa'il membawa tulang yang kering itu kepada Nabi Muhammad baginda Sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Muhammad. Ayuhi Rabbuka hadhal izam Sanggupkah Tuhan Tuhanmu menghidupkan tulang yang kering ini? Nabi diam tak menjawab sampai akhirnya datang Jibril alaihi salam membawakan wahyu. Qul katakan kepada dia. Ayat ini dibaca malam Jumat. Bapak Ibu semua hafal, kita baca Qul yuhyiha allazi ansha'aha marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Surat Yasin Man qara'a yasin fi lailatin Siapa yang baca yasin pada suatu malam Asba'a maghfuran lah Besok pagi dia sudah diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Di dalam itu kita diingatkan tentang Qul Katakan ya Muhammad Kepada Asy bin Wa'il Yang tak percaya bahawa setelah mati akan hidup lagi Kepada siapa saja yang tak percaya bahawa tulang belulang ini akan bangkit lagi Yuhiha alladhi ansha'aha awwala marah yang dia pertama kali menciptakan dari yang tidak ada dia buat menjadi ada maka membuat yang pernah ada dia buat menjadi tidak ada dia balikkan lagi menjadi ada dia kuasa Yasin juga yang berkata Allah juga yang berfirman di dalam surat Yasin innama amruhu lembut mata kita, lembut hati kita melihat ayat itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita akan tegak menghadap Allah. Bapak, ibu, yang tua, yang muda, yang tinggi kuasanya, yang jelata, yang kaya, yang miskin, papa. Semua akan menghadap Allah sampai tiga kali diulang. Dibaca di malam Jumat. وإن كل لما جميع لدينا محضرون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون tiga kali diulang محضرون محضرون محضرون orang yang datang disebut hadirun yang perempuan disebut hadirat bapak-bapak pegawai BPN yang datang malam ini, hadirin, hadirat yang mau datang, yang tak mau tak datang, yang suka datang, yang tak suka tak datang, yang siap datang, yang tak siap tak datang. Orang yang datang disebut hadirin, hadirat. Tapi kita menghadap Allah bukan datang. Wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdharun. Engkau didatangkan. Siap tak siap? Suka tak suka? Kau akan didatangkan. apa yang akan ditanya oleh Allah? Perbuatanmu, amalmu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, kau aniaya orang, kau makan titik puluh keringatnya. U'tul ajira ajrahu. Berikan upah pekerjamu, gaji tukang panenmu, gaji tukang cuci setrikamu. Kau makan, kau tahan tiga bulan. Dia tak menuntut, dia senyum, dia hanya mampu mengadu kepada Allah tapi titik peluhnya yang keringatnya air matanya akan kau balas di hadapan Allah Subhanahu wa taala di saat itu tak ada siapa bisa menolong hari ini uangmu banyak kau bayar pengacara andal satu jam seratus juta bebas tanpa syarat tapi di hadapan Allah semua akan bersaksi al yauma nakhtimu ala lidah yang selama ini pandai bicara dikunci ditutup Allah taala yang akan bicara wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum kaki akan bersaksi tangan akan bicara bima kanu yaksiun yang pernah dilakukan di masa yang lalu mata melihat seolah-olah nyata perbuatan itu pernah dilakukan dulu kita lupa kita tak ingat tapi catatan malaikat terlalu terang benderang wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdarun catatan dibaca sampai-sampai orang itu tak percaya mali hadzal kitab kenapa buku catatan saya ini la yuhadiru saghiratan yang kecil-kecil wala kabiratan yang besar-besar ahsaha semua tercatat dalam buku catatan yang nyata dalam surat al-isra apa kata Allah ikra hari ini kalau dikatakan ikra baca Quran ikra baca yasin malam Jumat ikra baca surat al-kahfi Tapi sampai hari itu Yasin tak bermakna. Al-Kahfi tak lagi disuruh baca. Karena hidup sudah berakhir. Ikhra baca. Apa yang kau baca? Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Baca buku catatan amal. Sampulnya dosa, isinya dosa. Catatan kakinya dosa. Sampul penutupnya dosa bibliografinya dosa sampai ia pun tidak percaya kenapa aku hidup hanya dosa saja saat itu dia mendengar teriakan azab saat itu dia menyaksikan pekikan teriakan sakitnya siksa Rabbana ya Tuhan kami farji'na balikkan lagi kami ke dunia esok subuh insyaallah imam akan membaca rakaat pertama alif lam tanzilul kita la raiba fi alif lam tanzil sujud tilawah di masjid-masjid besar di Pekanbaru apa ayat yang dibaca teriakan pekikan orang yang masuk ke dalam neraka jahanam rabbana ya Tuhan kami absarna mata kami sudah melihat azab wasami'na telinga kami sudah mendengar sakitnya pekikan teriakan jeritan farji'na balikkan lagi kami ke dunia na'mal salihan kami ingin amal saleh kami ingin bantu masjid kami ingin sekolahkan anak yatim kami ingin muliakan fakir miskin kami ingin bantu panti jompo farji'na balikkan lagi kami dunia kami ingin salat tahajud kami ingin al masjid kami ingin puasa sunat saat itu penyesalan tak lagi berguna na'mal salihan kami ingin amal saleh andai kau beri kami tenggat waktu ya Allah laula akhartani kalau kau beri aku waktu ila ajalin qarib aku tak minta hidup seribu tahun ila ajalin qarib sebentar saja kau hidupkan aku ya Allah memangnya kalau ku tambah hidupmu kau mau apa fa asaddaqa aku mau bersedekah wa aku minas salihin aku ingin jadi orang saleh tapi hari itu tidak berguna. Kenapa? Karena dunia sudah berakhir. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal bi'aru fujirat, air sungai sungai Sia, air laut akan naik ke darat, hancur tsunami dahsyat berakhir. Wa idzal quburu bu'sirat, semua yang dikubur bangkit. Disitulah orang baru sadar alimat nafsum ma qaddamat wa akharat Di situ orang baru tahu apa yang pernah dilakukan dulu.